jangan gaduh biar tidak mengganggu yang lainnya. Bisa dipahami? Aulat, anak-anak. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Tadabburul Quran wa atharuhu fi tazkiyatin nufus yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala terakhir pembahasan kita sudah masuk ke topik penyebutan ayat-ayat yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentadabburi Al-Qur'an. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an untuk kita mentadabburi Al-Qur'an. Sebagaimana yang telah kita pahami pada penjelasan yang telah lalu, al-muallif di sini penulis menyebutkan wal yulahid huna awal yulahad huna dan perlu untuk diperhatikan pada poin ini annal maqsud bitadabbur laisa mujarrad al-amaliyah al-aqliyah ini poin yang penting dari pembahasan kita yang telah lalu. Bahwasanya maksud, tujuan utama dari tadabbur mentadabburi Al-Qur'an bukan hanya sekedar amaliyah akliyah. Ya. Au mujarradu at-tilawah atau sekedar membaca lafaz-lafaznya. Akan tetapi yang dimaksud dengan at-tadabbur yang dimaksud dengan tadabburul Quran ada lebih dari itu. Lebih dari itu yaitu bagaimana bacaan kita bagaimana ketika kita membaca Al-Qur'an bacaan kita tersebut yu'athir memberikan bekas memberikan asar bekas di kolbu kita berupa ziyadatul iman tambahan iman yang hal itu berkonsekuensi ketika iman sudah terpatri di dalam hati hal itu akan berkonsekuensi tampaknya amalan soleh di anggota badan yang lainnya jadi itulah maksud dari tadabburul Quran. Bukan sekedar bacaan Al-Quran yang bagus dan indah yang sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Tidak sekedar itu, tapi bagaimana bacaan Al-Quran itu bisa membekas di dalam hati, menambah iman kita, yang kemudian hal itu ya tampak pada amalan anggota badan kita amalan-amalan anggota badan kita sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sesuai dengan bimbingan Al-Quran. Nah, demikianlah inti dari pembahasan kita yang telah lalu pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Al-Mu'alif menyebutkan beberapa ayat tentang hal itu bahwasanya di antara sifat kaum mukminin adalah ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran atau memba mereka membacanya, maka Al-Quran tersebut akan menambah iman mereka. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana kata Allah Subhanahu wa taala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innamal mu'minun alladzina hanya saja orang-orang mukmin mereka itulah orang-orang alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika mereka diingatkan nama Allah maka akan bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah zadathum imana akan bertambah iman mereka ini sifat kaum mukminin ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka adapun sifat orang kufar orang-orang yang tidak beriman maka sebaliknya disebutkan dalam ayat yang lain wa ammal ladina fi qulubihim maradun adapun orang-orang yang di kolbunya sudah ada penyakit penyakit kekufuran penyakit kemunafikan kata Allah wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun Adapun orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit, penyakit syubhat, penyakit kemunafikan dan penyakit kekufuran, maka ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, maka tidaklah Al-Qur'an itu, ayat-ayat itu menambah mereka kecuali kesesatan. Ya. Tidaklah ayat-ayat tersebut menambah kepada mereka kecuali ar-rijs, yaitu ad-dalalah, kesesatan dan penyimpangan. Panas Allah taala nibana minat dhalalah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-muallif di sini melanjutkan dengan menyebutkan beberapa riwayat yang diriwayatkan dari kaum salaf. Ya. Diriwayatkan dari ulama kita pada zaman yang telah lampau kaum salaf rahimahumullah tentang tercelanya seseorang yang membaca Al-Qur'an namun tidak berusaha untuk memahaminya. Membaca Al-Qur'an, melafatkannya namun tidak berusaha untuk mentadabburinya, tidak berusaha untuk merenungkan makna-maknanya, ya, tidak berusaha untuk menghayatinya. Qala al-muallif hafizahullah taala wa qad jaa 'anis salaf dhammu man yaqra al-Qur'an wa la yatafahhamuhu wa la ya'lam ma fihi ولا يعمل به dan telah datang dari kaum salaf riwayat-riwayat dari kaum salaf ya ucapan-ucapan mereka Dhammu man yaqra' al-Qur'an. Diriwayatkan dari kaum salaf tentang celaan bagi seseorang yang membaca Al-Qur'an namun tidak berusaha untuk memahaminya. Tidak berusaha untuk mentadabburinya, hanya sekedar melafatkan huruf-hurufnya. Hanya sekedar membacanya wala ya'lam ma fihi wala ya'mal bihi dan tidak mengetahui kandungan dari Al-Qur'an itu sendiri ya. hanya sekedar membacanya namun tidak paham maknanya dan kandungannya wala ya'mal bihi dan juga tidak mengamalkannya maka orang-orang yang seperti ini tercela ya. membaca Al-Qur'an namun tidak memahaminya ya. dan tidak mengamalkannya Zakara Al-Qurtubi fi tafsiri an Abi Bakar Al-Ambari bisanadihi an Ziyad bin Mikhraq qala diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ya tafsir Al-Qurtubi diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Ambari dengan sanatnya dari Ziyad bin Mikhraq qala berkata qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an berkata salah seorang sahabat yang mulia salah seorang sahabat min ulama is sahabat di antara sahabat yang kalangan ulamanya mereka ya kalangan ulamanya para sahabat yaitu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an bahwasanya beliau radhiyallahu an berkata inna sawba alaina hibru alfadhil quran وسهل علينا العمل به وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به نعم صدق عبد الله بن مسعود telah jujur dan benar Abdullah bin Mas'ud di dalam pernyataannya ini. Ya, kita perhatikan dan kita korelasikan bagaimana ucapan beliau ini dengan keadaan kita pada zaman ini atau keadaan kaum muslimin kebanyakannya di zaman ini. Perhatikan ucapan beliau radhiyallahu an, "Inna sawba alaina hifdhu al Qur'an." Sesungguhnya kami siapa yang beliau maksud kira-kira? Para sahabat, ashabun nabi, alaih salatu wassalam yang mana sahabun nabi adalah generasi terbaik dari umat ini dan mereka adalah orang-orang Arab asli tulen ya. bukan orang-orang asing bukan orang-orang ajam lidahnya lidah Arab Al-Quran turun dengan bahasa mereka bahasa Arab namun apa kata Ibnu Mas'ud di sini inna sawba alaina hifdzu al-fadil Quran Sesungguhnya kami sulit bagi kami untuk menghafal lafaz-lafaz Al-Quran. Sekali lagi, ya. Padahal mereka orang-orang Arab yang bahasa Al-Quran turun dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Gak perlu lagi mereka belajar makhorijul huruf, ya. huruf kho itu makrotnya di sini, sifatnya demikian dan demikian. Tidak perlu mereka yang seperti itu. Mereka tidak perlu belajar ilmu nahwu, Oh kalau muktada itu demikian dan demikian, khobar itu demikian dan demikian. fil mudorek kalau kemasukan huruf lam demikian dan demikian, tidak perlu mereka. Ya. Nggak perlu mereka belajar itu. Ya. Otomatis mereka sudah paham yang demikian itu. Ya. Karena ilmu-ilmu misal ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, ilmu sifatul huruf, ilmu nahwu, ilmu sorof, itu semuanya disusun kaidah-kaidahnya oleh para ulama kita setelah zaman sahabat untuk memudahkan orang-orang ajam, orang-orang asing bisa mengucapkan bahasa Arab, melafatkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar. Kalau para sahabat nggak perlu belajar yang demikian itu. Mereka sudah paham sendiri, ya. Tapi apa kata mereka? Kata Abdullah bin Mas'ud menceritakan keadaan para sahabat, ya Inna sawba alaina hibdu al-fadhil Quran. Sesungguhnya kami sulit bagi kami untuk menghafal lafad-lafad Al-Quran. Ya, ini. Ya. Tapi kemudian beliau melanjutkan wasahula alaina al-amalu bi. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Keutamaan yang Allah khususkan bagi mereka. Ya. Wasahula alaina al-amalu bi namun mudah bagi kami untuk mengamalkannya. Walaupun sulit mereka untuk menghafalkan lafaz-lafaz Al-Qur'an, namun Allah mudahkan bagi mereka untuk mengamalkannya. Ini keadaan para sahabat, generasi terbaik dari umat ini. Yang kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, generasiku, yaitu generasi para sahabat yang juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat tentang keutamaan para sahabat was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون الأولون orang-orang para sahabat yang terdahulu di dalam masuk dalam Islam baik dari kalangan muhajirin maupun ansar walladzina tabauhum bi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dengan jujur radhiyallahu anhum wa Allah akan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah keutamaan yang besar ya bahwasanya Allah memastikan bahwasanya Allah ridho kepada al muhajirin wal ansar yaitu para sahabat dan Abdullah bin Mas'ud termasuk para muhajirin ashabikun al-awwalun sahabat yang terdahulu di dalam masuk ke dalam Islam dalam ayat yang lain pula Allah menjelaskan tentang keutamaan sahabat Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad dan jika mereka mau beriman sebagai iman sebagaimana imannya para sahabat faqadih dadau maka sungguh mereka telah berjalan di atas hidayah kalau mereka mau beriman sebagaimana imannya para sahabat maka mereka akan maka dia maka mereka akan berada di atas jalan hidayah di atas jalan yang lurus ya. dan juga dalam hadis yang lain ketika Rasulullah alaihi menyebutkan tentang keutamaan para sahabat ketika Rasulullah menyebutkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk ke dalam an-nar, adapun yang masuk ke dalam al-jannah cuma satu golongan. Ya. Para sahabat bertanya, Manhum ya Rasulullah, siapa satu golongan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Manhum ala ma kana alaihi yauma wa ashabi. Mereka lah orang-orang yang mau berpegang teguh dengan apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Ini, ya, perhatikan keutamaan para sahabat sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul. Namun demikian kondisi mereka, kondisi terbaik umat ini, ya. Mereka menyatakan Abdullah bin Mas'ud menyatakan inna sauba alaina hibdu al fadil Quran wa sahula alaina al-amalu bih. Ya. Sulit bagi kami untuk menghafal lapat-lapat Al-Qur'an namun dimudahkan bagi kami untuk mengamalkannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan tentang keadaan umat setelah mereka. Ya. Beliau berkata, "Wa inna min ba'dina yashulu alaihim hifdzul Quran wa yas'ub alaihim al-amalu bih. Nah. Ya. Kata beliau, wa inna min ba'dina dan sesungguhnya orang-orang yang datang setelah kami, generasi yang datang setelah kami yashul alaihim hifdzul Quran. Mudah bagi mereka untuk menghafal Al-Qur'an. Mudah bagi mereka untuk menghafal lafaz-lafaz Al-Qur'an wa yas'ub alaihim al-amalu bih. Namun inilah yang ironis ya. Wa yas'ub alaihim al-amalu bih. Namun susah bagi mereka, sulit bagi mereka untuk mengamalkannya. Inilah kondisi umat atau generasi setelah zamannya para sahabat. Ya. Namun sekali lagi, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Bukanlah dengan riwayat ini riwayat yang kita baca dari Ibnu Mas'ud ini bukan menjadikan kita ya, putus asa. Bukan demikian maksudnya. Ya. Bukan terus kita berpikir, wah ya sudah kalau gitu. Ya. nggak usah ngapalah, nggak usah ngapalah Al-Quran. Toh nanti ya kita susah mengamalkannya. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Maksudnya adalah jangan sekedar bersemangat untuk menghafal lafaz-lafaz Al-Quran, namun juga bersemangatlah untuk mengamalkannya. Demikian, ya. Kita harus tetap semangat untuk menghafal Al-Qur'an. Kalau bisa khatam 30 juz. Namun bukan hanya itu tujuan kita. Bukan hanya menghafal lafaz-lafaznya saja, terus berhenti di situ, bukan. Tapi masih ada tugas yang lebih berat, amanah yang lebih berat, tujuan utama yang lebih ditekankan yaitu mengamalkannya mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, ikhwani fillah ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan wa bisanadihi an Ibni Umar dan dengan sanatnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Beliau berkata, "Kana al-fadlu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadri hadhihi al-ummah la yahfadu min al-Qur'an illa surah aw nahwaha." Waruziku al-amalu bil Qur'an. Wa inna akhir hadhihi al-ummah yaqra'una al-Qur'an minhumus sabi wal a'ma wala yurzaquna al amalu bi kata beliau radhiyallahu anhuma kana al fadlu min ashabi rasulillah dahulu ya, orang-orang yang utama di antara para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam fi sadri hadhil ummah di awal-awal umat ini ya, di awal-awal umat ini la yahbat minal Quran illa surah au nahwaha. Mereka tidak menghafal tidak menghafalkan Al-Qur'an, tidak menghafal Al-Qur'an kecuali hanya satu surat atau yang semisalnya. Ya, ini para sahabat ketika itu, ya, digambarkan oleh Ibnu Umar, mereka tidak menghafal Al-Qur'an kecuali satu surat atau yang semisalnya. Nah, karena memang waktu itu Al-Quran juga ya turun secara bertahap turunnya secara bertahap, tidak langsung 30 juz ya, tapi bertahap surat demi surat, ayat demi ayat, surat demi surat ya. Nah, namun perhatikan perkataan beliau berikutnya, walaupun mereka ketika itu hanya menghafal satu surat atau yang semisalnya tapi waruziku al-amalu bil Quran namun mereka diberikan rizki oleh Allah untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Allah beri mereka at-taufiq untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan apa yang telah mereka hafalkan. Ya. Wa inna akhirah dihil ummah dan sesungguhnya akhir dari umat ini, generasi akhir dari umat ini, yaqra'un al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Minhumus sabi, di antara mereka ada anak-anak kecil, ya wal a'ma dan juga ada orang yang a'ma yang buta matanya. Namun mereka tetap bisa membaca Al-Qur'an, menghafalkannya. Ini keadaan akhir dari umat ini. Namun apa? Kata beliau, wala yurzaquna al-amalu bih. Namun mereka tidak diberikan rizki untuk bisa mengamalkan Al-Quran tersebut walaupun mereka menghafalkan lafaz-lafaznya. nah sekali lagi riwayat yang semisal ini bukan berarti menjadikan kita putus asa ya. Namun apa yang sudah kita sebutkan tadi justru memberikan kita dorongan dan semangat serta motivasi yang lebih untuk ya, mengamalkan Al-Qur'an. Tidak sekedar menghafal menghafalkan lafaznya, namun juga harus bersemangat untuk mengamalkannya. waqala Abdullah الله وقال ibnu Umar radhiyallahu berkata pula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Laqad 'ishna dahran tawilan wa inna ahadana yu'tal imanu qabla al-Qur'an فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها Sungguh kami telah hidup pada masa yang panjang Pada waktu yang panjang Wa inna hadana Dan sesungguhnya salah seorang di antara kami yu'tal iman qoblal Quran. Diberikan karunia oleh Allah berupa iman, Allah berikan iman kepada kepadanya sebelum diturunkannya Al-Quran sebelum diturunkannya Al-Quran zilu as-surah kemudian turunlah surat kepada Muhammad alaihissalatu wassalam fanata'allam halalaha wa haramaha wa amirha wa zajiraha kemudian dengan turunnya Al-Quran tersebut kami mempelajari hal-hal yang dihalalkan dan perkara-perkara yang diharamkan serta mempelajari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Ini keadaan dari para sahabat. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhuma laq thumma laqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhum al-Qur'an qabla al-iman wa yaqra' ma baina fatihatil kitab ila khatimatihi la yadri ma amirahu ma amiruhu wala zajiruhu. Nah, beliau menyebutkan keadaan orang-orang setelah generasi sahabat. Dan sungguh aku telah melihat sebuah kaum, ya, sekelompok orang yang diberikan kepada mereka Al-Quran. Allah berikan kepada mereka Al-Quran, dimudahkan mereka untuk menghafal lafad-lafadnya. Ya dimudahkan mereka untuk membacanya sebelum mereka sebelum muncul iman di dalam kolbunya ya. jadi perhatikan seperti ini keadaannya ya dimudahkan membaca Al-Quran dan menghafalkannya namun Al-Quran tersebut yang dia baca atau yang dia hafalkan belum bisa menumbuhkan iman di dalam kolbunya wa ma baina fatihatil kitab ila khatimatihi dan dia membaca ayat-ayat dan surat yang ada di antara Al-Fatihah dan akhirnya akhir dari Al-Qur'an la yadri ma amiruhu wala zajiruhu namun dia tidak paham tidak memahami tidak mengerti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang hanya sekedar membacanya membaca lafadznya hanya sekedar menghafalkannya, menghafalkan lafadznya, namun tidak tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Sehingga dia tidak mampu untuk menghafal, mengamalkannya, tidak bisa untuk mengamalkannya. Demikian, ya. Wayanfiruhu nafrad nasrad Dan sifatnya atau ciri-ciri orang yang seperti ini membaca Al-Quran hanya sekedar membaca lafadznya dengan cepat, ya sekedar membaca lafadznya tanpa berusaha untuk mentadaburinya, tanpa berusaha untuk memahaminya, menghayatinya dan merenungkan makna makna maknanya. Fanasallallahu taala ayyaj'alana minal ladzina yatadabbaruna al-Qur'an haqqa tadabburihi wa yatlunahu haqqa tilawatihi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mentadaburi Al-Quran dengan sebenar-benarnya tadabbur dan mentilawat mentilawatihi Al-Quran dengan sebenar-benarnya tilawah yaitu at-tilawah yang membuahkan sikap ittiba mengikuti apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan menjauhi apa yang Allah telah larang di dalamnya serta mengikuti hukum-hukum syariat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian jadi selesai ini poin yang kedua tentang penyebutan perintah Allah, perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk mentadaburi Al-Qur'an. Kemudian al-muallif penulis di sini melanjutkan poin berikutnya atau pembahasan berikutnya menyebutkan arkanu at-tadabbur, rukun-rukun dari tadabbur. Rukun-rukun dari tadabbur. Insyaallah pada kita, akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Untuk melengkapi faidah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata tentang bagaimana seharusnya kondisi kita ketika kita membaca Al-Quran. Beliau berkata, Faidah syara'a fil qiraati yakun sya'nuhu al-khusyu'." Ketika kita memulai membaca Al-Quran, maka hendaknya keadaan kita adalah dipenuhi dengan kekhusyuan. Ya. Jadi kolbu tidak lalai jiwa dan hati tidak lalai tapi khusyuk ya wa tadabbur indal qiraah wa dalailu alaihi akthar min an tuhsar dan juga kita berusaha untuk mentadab, mentadaburi apa yang kita baca atau yang apa apa yang kita dengarkan dari Al-Qur'an kita berusaha untuk khusyuk dan mentadaburi ayat-ayat tersebut dan dalil tentang hal ini sangat banyak ya sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebagiannya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wahwal maksud wal matlub wa bihi sudur wa tastanirul qulub. Inilah maksud dari diturunkannya Al-Qur'an, ya. Maksud utama diturunkannya Al-Qur'an yaitu agar ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab ya. kitab yang kami turunkan kepada wahai Muhammad salatu wasalam liyadabbaru ayatihi agar mereka mentadabburinya ya. agar mereka mentadabburinya dan mungkin kalau kita melihat gambaran bagaimana Rasulullah ketika berusaha mentadaburi sebuah ayat ya. mungkin kita akan merasa kagum dan merasa takjub ya disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an diriwayatkan oleh sahabat Abu Dar radhiyallahu an mengisahkan tentang perbuatan Rasulullah Qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Rasulullah ya, salat qoma ya berdiri untuk menegakkan salat Zohirnya sholat sunnah. Melakukan sholat sunnah. Mungkin sholat malam. Ya. Bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Beliau mengulang-ulang satu ayat saja sampai subuh. Sampai mendekati subuh. Berapa ayat yang dibaca? Satu. Tapi beliau mengulang-ulangnya. Mentadaburi maknanya. Ya. Apa ayat tersebut? Yaitu ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 118 in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya mengulang-ulang ayat ini yang sebenarnya ini adalah ucapan dari Isa ibnu Maryam ketika nanti hari kiamat ya. ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala in tu'adzibhum fa innahum ibaduk jika engkau Wahai Allah, mengazab mereka maka sukunya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai wa Ibnu Majah dan dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala. Ya, bagaimana gambaran Rasulullah ketika mentadaburi satu ayat saja. Ya, Beliau mengulang-ulangnya sampai subuh. Hatta asbaha. Sampai subuh. Nah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala wallahu taala alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaiki.